Al-Masjid al Aqsa ke Baitul Maqdis. Jadi Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya setelah hijrah diperintahkan oleh Allah kalau sholat menghadap sana. Tapi hati Nabi lebih senang kalau kiblat ke Ka'bah, ke Al-Masjid Haram. Nabi sangat mengharap-harapkan. Sampai Nabi kalau sholat selalu melihat apa mungkin ada malaikat turun, mungkin ada wahyu turun perintah Mas dan selalu begitu mengharapkan mulai hijau sebab Ka'bah kiblat Nabi Ibrahim Nabi Muhammad lebih senang kalau kiblatnya ke Ka'bah kiblatnya Nabi Ibrahim sudah pada bulan Syaban tahun kedua hijau, berarti kurang lebih Nabi sejak hijrah 18 bulan turun ayat Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami Allah telah melihat bolak balik wajahmu hai Muhammad di langit. Jadi Nabi mengangkat kepalanya, nah wajahnya ke langit, melihat mungkin ada wahyu, mungkin ada malaikat turun membawa perintah Allah dan sebagainya. Ini dijawab oleh Allah. Qad nara laqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami Allah telah melihat bulak balik wajahmu hai Muhammad di langit. Lalu Allah mungkin jaminan. Falanuwalliyannaka qiblatan tarboha. Sungguh kami Allah akan menghadapkan wajahmu hai Muhammad ke qiblah yang engkau senangi. Senang sudah Nabi. Wah ini jaminan. Perintah turun. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang hadapkanlah wajah engkau hai Muhammad ke arah Al-Masjid Haram alias ke Ka'bah. Nah, sudah hasil apa yang diharapkan oleh Nabi dengan senang, sangat senang Nabi. Bahkan kejadian ini menjengkelkan dan makin memarahkan hati orang-orang Yahudi. Karena orang-orang ahli kitab setelah orang-orang Islam menghadap ke sana, wah mengatakan, wah sama dianggap Nabi dan orang Islam mengikuti kiblatnya orang Yahudi. Yahudi anggapannya si Yahudi. <coughs> Tapi dalam hal lain kok menentang bagaimana kata Yahudi. Sekarang kebelah dipindah lagi. Wah tambah jengkel tambah mana si Yahudi. Nah, Nabi Muhammad sangat gembira, kaum muslimin sangat gembira. Hasil. Nah, sejak itu kebelah kaum muslimin ke jurusan atau arah Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di mana saja kita berada harus kita hadapkan wajah kita ke Ka'bah. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa haitsuma kuntum sekira di mana saja kamu berada. Kamu Islam di mana saja kita hadapkan ke arah-arahnya. Syatrah ini arahnya. Wa semua kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, dengan keterangan ini kita dapat mengetahui bahwa pada bulan Syaban terjadi tahwilul qiblah. Tahwil itu peralihan, perubahan, perpindahan, perpindahan qiblat. Hingga terjadi. Waktu sudah dipindah, Nabi sholat. Ada riwayat itu sholat asal. Setelah sholat, ada orang ikut berjamaah hanya rumahnya jauh di desa di daerah Kuba sana. Sudah setelah dia sholat ikut Nabi sudah menghadap ke kiblat ke Ka'bah. Orang ini pulang ke desanya. Di masjid desanya masih menghadap ke Al-Masjid Aqsa. Ini datang sedang sholat orang-orang di masjid ini tapi masih ngadep sana. Datang ini orang memberitahu, eh jamaah, sungguh saya tadi sudah ikut sholat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dipindah ke arah Al-Masjidil Haram ke Ka'bah orang-orang Jawa ini muter semua jadi memutar semua dari menghadap ke al Aqsa sekarang berputar menghadap ke Masjidil Haram menghadap ke Ka'bah maka masjid itu terkenal dengan Masjidul Qiblatain betul iya, Qiblatayna. Maka kalau sudah haji ziarah Madinah, ziarah ke sana mesti ziarah. Nah, maka siapa berhaji dan apa jangan tidak ziarah ke Masjidil qibla, dan Masjid dua qibla Bagaimana ceritanya? Ya tadi ini. Nah, ini sebabnya dinamakan Masjidil Qiblat. Lalu Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan bulan Syaban dengan memperbanyak puasa. Maka puasa dalam bulan Syaban termasuk puasa sunnah. Hingga ada kalanya Nabi berpuasa Syaban sebulan penuh. Sambung Ramadan. Seringkali. Kadang-kadang ya tidak penuh, tapi seringkali penuh. Sebulan Syaban sambung Ramadan. Hingga ada seorang sahabat muda yang bernama Usama bin Zaid. Zaid bin Harithah Zaid bin Harith itu anak angkat Nabi dan Usama itu putra Zaid. Waktu itu masih umur 15 tahunan. Kalau Nabi wafat dia umur 15 tahun. Malah Nabi belum wafat masih keadaan ya mau sakit. Ini Usama diangkat menjadi panglima perang. Umurnya 16 tahun. Tidak dijalankan dulu karena Nabi sakit, sakit, sakit, ini ditangguhkan Nabi wafat oleh Khalifah Abu Bakar dilaksanakan tetap menjadi panglima perang. Usama bin Zaid umurnya 16 tahun menjadi panglima perang. Dalam barisannya ini sahabat wafat banyak. Ayah jangan Nabi. Nah, Usama kira-kira masih umurnya 15 tahun begitu. Tanya pada Nabi, Ya Rasulullah, mengapa? Saya ini melihat sampean memperhatikan puasa Syakban Lain daripada bulan yang lain Kadang-kadang sampai dia Rasulullah melakukan puasa Syaban penuh sampai sama Ramadan. Mengapa? Tanya dia. Karena dia ini anak-anak angkatnya nah, Nabi Muhammad SAW. Dijawab oleh Nabi, iya. laka syahrun. yaufulun nasu anhu kathiran. Itu bulan, bulan Syaban, banyak orang tidak memperhatikan. Artinya banyak orang lalai. Banyak orang lengah tidak memperhatikan. Wahwa syahrun turfa'ul a'malu fihi ilallah Allah. Fa'uhibbu an yurfa amali wa ana Itu bulan amal-amal manusia ini dinaikkan kepada Allah. Artinya dilaporkan oleh malaikat-malaikat petugas kepada Allah SWT dalam bulan Sya'ban Maka kata Nabi, saya senang amal saya dinaikkan sedang saya dalam keadaan puasa. Nah, ini hadir riwayat Nasai. Dan ada lagi riwayat lain. Jadi dengan hadis ini kita dapat mengetahui bahwa bulan Syaban bulan yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW termasuk Nabi melakukan puasa. Kalau begitu puasa Syaban termasuk sunnah. Lalu di dalam bulan Syaban ini termasuk bulan laporan tentang pelaporan amal-amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita ambil beberapa hadis amal-amal kita ini dicatat oleh malaikat-malaikat petugas khusus. Lalu oleh malaikat-malaikat dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut peraturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tidak butuh pada laporan malaikat. Allah tidak butuh pada catatan malaikat tanpa catatan malaikat, tanpa malaikat-malaikat petugas, Allah Tuhan maha tahu. gimana saja amal kita, Allah maha tahu. Dan Allah maha kuasa. Tapi toh ini sudah peraturan Allah subhanahu wa ta'ala agar manusia tahu bahwa diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan setidak-tidaknya mempunyai rasa saya ini dicatat oleh malaikat. Nah inilah hikmah. Sudah? Laporan-laporan itu ada tiga macam. Yang pokok, ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan tahunan. Setiap hari amal kita ini dilaporkan oleh malaikat-malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat-malaikat petugas. Pagi dan sore. Itu turunnya malaikat. Kalau sudah datang waktu subuh, itu malaikat-malaikat datang yang mana Nabi menjelaskan innalillahi malaikatan sayyarah Sesungguhnya Allah SWT mempunyai malaikat kontrolir Malaikat yang kontrol Yang malaikat yang periksa awas, Pemilik Pagi turun, beberapa malaikat turun Ini keliling Meriksanya amal-amal kita Nanti antara asar dan maghrib Aplus ini Kembali Turun malaikat bagian malam Bainal maghrib, bainal asar dan maghrib Antara asar dan maghrib turun Ini bagian malam. Besok pagi antara subuh dan tulu isyamsi ini plus turun begitu terus. Nah, ini Jadi ini merupakan laporan harian. Lalu ada laporan mingguan. Sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, Tu'radul a'malu ala yawmal yaumal wal khumis diajukan amal-amal itu membagikan amal-amal itu kesemuanya kepada